Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd al kiram rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah pembahasan Kitab Siam. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari bab yang ketiga. Kita masuk pada bab yang keempat Bab yang keempat Fil qadai wasiyamil mustahabbi wa ma yukrahu wa yuhramu minas siyam. Bab yang keempat ini membahas tentang kodok puasa Ramadan. Juga membahas tentang puasa-puasa sunnah dan juga membahas tentang puasa-puasa yang makruh dan terakhir membahas tentang puasa-puasa yang haram Kita langsung pada masalah yang pertama Al-mas'alatul ula Masalah yang pertama qada'us siyam tentang mengkodok puasa. Idza aftarul muslimu yauman min Ramadan bi ghairi udhrin Apabila seorang muslim berbuka di siang Ramadan <coughs> tanpa uzur wajib alaihi an yatuba ilallah. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah. Karena ini dosa besar. Tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udur. Ini dosa besar. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yastaghfirah dan wajib baginya untuk beristighfar meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal li'anna dhalika jurmun azimun karena yang demikian itu adalah dosa yang besar pelanggaran yang besar telah berlalu <clears throat> akibat orang yang berbuka sebelum waktunya. Ya. Nah, dari hadis yang sahih yang sudah kita baca. Apa akibatnya? Akan Allah Subhanahu wa taala gantung di neraka dalam keadaan kakinya di atas dan mukanya di bawah. Diikat di urat ketingnya kemudian mengalir darah dari mulutnya. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, Man haula, siapakah mereka itu? Sampai sedemikian dahsyat siksanya. Maka Nabi SAW menjawab, uh, Jibril alaihissalam menjawab, Ulaika kaumun, mereka adalah suatu kaum atau orang yang berbuka sebelum waktunya. alladzina aftaru au yuftirun qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal waktunya. <coughs> sebelum tiba waktunya. <coughs> Apalagi mereka yang sengaja nggak puasa. Maka seorang muslim yang sengaja tidak berpuasa di siang Ramadan tanpa uzur maka dia telah melakukan dosa besar terancam dengan siksa Allah Azza wa Jal dan wajib baginya untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah karena itu adalah jurmun azim pelanggaran yang besar wa mungkarun kabir dan kemungkaran yang besar wa yajibu alaihi ma'at taubati wal istighfari Al-qada'u qadri ma aftara ba'da Ramadan. Dan wajib <coughs> bagi orang tersebut yang berbuka di siang Ramadan tanpa uzur wajib baginya selain bertaubat dan juga istighfar juga wajib baginya untuk mengkodok mengkodok puasa yang dia tinggalkan tersebut sesuai dengan hari-hari yang dia berbuka di bulan Ramadan kapan mengkodonya? ba'da Ramadan setelah Ramadan wa wujubul qada'i huna 'ala al-fawri 'ala sahih min akwali ahli ilm dan kewajiban membayar kodok ya, atau mengkodok puasa di sini dalam kasus yang seperti ini ini alal faur wajibnya itu alal faur wajibnya itu segera habis Ramadan langsung selesai uh, hari raya karena kalau hari raya kan nggak boleh puasa haram berpuasa di hari raya maka hari keduanya jika dia sehat jika dia bukan musafir maka alal faur segera <coughs> ala sahih menurut pendapat yang sahih min aqwali ahli ilm dari pendapat-pendapat para ulama kenapa alal faur harus segera beda dengan yang uh, misalkan dia berbuka karena sakit berbuka karena musafir ada udur syar'i maka dia boleh mengkodoknya kapan saja. Mungkin dua bulan kemudian, tiga bulan kemudian, atau bulan Sya'ban sekalipun. Ya. Sebulan sebelum Ramadan berikutnya, baru dia mengkodok. Boleh. Kalau dia berbuka di bulan Ramadannya ada uzur syar'i. Musafir atau sakit atau yang lainnya. Jika tidak ada uzur syar'i, maka wajib mengkodoknya alil faur segera Alas sahih menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Kenapa? Li'annahu ghairu murakhasin lahu. Fil fitr karena orang seperti ini tidak diperbolehkan untuk berbuka. Bukan orang yang diberi rukhsah. Diberi keringan untuk berbuka. Seperti orang yang sakit atau orang yang musafir. Dia ini tanpa udzur. Maka harus alal faur, harus segera mengkodoknya di samping tadi taubat dan istighfar karena ini dosa besar wal aslu an yuaddiyahu fi waktih yang pada asalnya orang tadi itu yang tidak punya udur sama sekali pada asalnya harus menunaikan puasanya pada waktunya itu pada Ramadan tapi dia berbuka tanpa udur maka wajib untuk bertobat kepada Allah ya dan juga mengkodok puasanya alal faur secara segera secara segera <coughs> dan ini pendapatnya jumhur ini pendapatnya jumhur para ulama mereka berpendapat <coughs> bahwasanya orang yang berbuka di siang Ramadan tanpa uzur ya nggak ada uzur sama sekali maka yang pertama dia wajib bertaubat dan beristighfar kepada Allah yang kedua dia wajib mengkodok sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Ini pendapat di jumhur para ulama. <clears throat> di sana ada pendapat yang lain, ya, ada pendapat yang lain yang mengatakan naam dia hanya wajib mengkola, hanya wajib bertaubat dan beristighfar kepada Allah saja. Hanya wajib dan berist, eh, uh, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Karena nah <coughs> kodok puasa yang dia lakukan setelah Ramadan ya, itu tidak mencukupi untuk membayar puasa ah, untuk membayar uh, dosa yang dia lakukan karena berbuka tanpa sengaja. Eh, apa? Tanpa apa? Tanpa uzur, apaan? Karena berbuka tanpa uzur ya, karena berbuka tanpa tanpa uzur <clears throat> sehingga tidak mencukupi ya. namun untuk dia mengkodok di hari-hari yang lain hanya saja dia wajib untuk bertaubat sebagaimana dosa-dosa yang lain. Ya. Bagaimana dosa-dosa yang dosa zina, dosa riba dan yang lainnya wajib bertaubat. <clears throat> e, mereka yang berpendapat ini ya mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya jika dia mengkodok puasanya di hari yang lain itu sebagai ganti dari hari yang dia tinggalkan ketika Ramadan ketika dia berbuka dengan sengaja tanpa uzur Bahkan mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua ini membawa ucapan sebagian para sahabat. Eh, sebagian ucapan yang dinukil oleh mereka <clears throat> adalah ucapannya Abdullah bin Mas'ud dan ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma ya. Dua sahabat ini mengatakan la yujzi'uhu qada'uhu wa in tidak mencukupi kodok puasanya. Mengkodok puasa yang dia lakukan. Nah. <coughs> berbuka di siang Ramadan tanpa uzur. Ya. Tidak mencukupi. Kodok berpuasa walaupun dia berpuasa adhar sepanjang tahun. Ya. Walaupun dia berpuasa sepanjang sepanjang tahun tidak mencukupi tadi puasa yang dia batalkan, yang tidak dia kerjakan sehari di bulan Ramadan tanpa uzur. Sehingga <clears throat> berdasarkan riwayat ini atau ucapan Abdullah bin Mas'ud dan juga ucapan Abu Hurairah, ya, sebagian para ulama berpendapat orang seperti tadi yang berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur hanya wajib bertaubat dan wajib beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan ini yang dipilih oleh Syekh Mukbil Al-Wadi'i. Pendapat yang kedua ini. Kalau pendapat yang pertama tadi, yang kita baca dari buku ini pendapat jumhur para ulama. Wajib taubat, istighfar dan mengkodok di hari-hari yang lain. Dan mengkodoknya wajib alal faur, segera, cepat. Nggak boleh ditunda-tunda seperti orang yang uzur karena sakit atau uzur musafir Kalau udur musafir atau udur e, sakit, maka boleh ditunda sampai bulan Naam Syakban sekalipun. Taib ini yang pertama. Orang yang berbuka di siang Ramadan tanpa uzur. <clears throat> Maka selain dia mengkodok juga wajib bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. ini pendapat di jumhur. Kemudian yang berikutnya. Paragraf yang kedua <clears throat> membahas tentang orang yang berbuka di siang Ramadan karena uzur. Kalau paragraf pertama tadi tanpa uzur. Amma idza aftara bi'udhrin Adapun jika dia berbuka karena uzur haidin au nifasin seperti uzur haid atau uzur nifas au maradin au safarin atau uzur sakit atau uzur safar au ghairi dzalika al a'dzaril mubihati lil fitr atau yang selainnya dari uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Orang seperti ini fa innahu yajibu alaihi alqada wajib baginya membayar qada eh, atau mengqada puasanya di hari-hari yang lain berdasarkan firman Allah Azza wa Jal fa'iddatum min ayyamin akhar maka jika dia sakit dan musafir kemudian berbuka, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain. <coughs> Ghair annahu la yajib 'alal fawr. Hanya saja kewajiban mengqadha puasanya ini uh, ghair 'alal fawr. Ghair na'am la yajib 'alal fawr. Ghair annahu la yajibu 'alal fawr. La yajib 'alal fawr. Tidak wajib e, segera, tidak harus secepatnya, tidak. Tapi apa? Boleh menundanya. Nah, boleh menundanya sekalipun sampai Syakban menundanya boleh. Karena dia berbuka di siang Ramadan karena uzur, sakit, musafir, haid, nifas dan yang lainnya. dan ini pendapatnya jumhur para ulama pendapat jumhur para ulama <clears throat> di antara mereka Syekh Mukbil dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin alaihi marahmatullah artinya mengkodok puasanya tidak harus segera tidak harus tidak wajib tapi di, dianjurkan ya, atau disukai tentunya segera. Nah, artinya lebih utama, lebih bagus segera. Tapi tidak wajib. Boleh menundanya sampai Syakban sekalipun. Bal ala tarahi ila Ramadanil akhir. <clears throat> Bahkan boleh menundanya sampai Ramadan berikutnya. Jika ada uzur. Ya. Nah, Bal ala tarakhi ila Ramadan akhir. Bahkan boleh menundanya sampai Ramadan berikutnya. Artinya eh, sebelum masuk Ramadan berikutnya. Bahkan ketika ada udur lewat Ramadan berikutnya pun nah hanya wajib baginya untuk membayar kodok saja. Nanti kan ada disebutkan di sini. <clears throat> Walaupun ada permasalahan. Ada perselisihan. Lakin akan tetapi yunda bulahu disunahkan baginya <clears throat> wa istahabbu at bil qada dan disunahkan baginya untuk ta'jil segera bil qada mengqadanya tidak wajib segera tetapi disunahkan disukai untuk segera kenapa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila magfirati min rabbikum nah. <clears throat> dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rob kalian dalam ayat yang lain Allah berfirman fastabiqul khairat dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan mempercepat uh, qada puasa ini artinya berlomba-lomba dalam kebaikan dan ini disunnahkan. Juga li'anna fihi isra'an fi ibra'i zimmah dan juga ketika mengkodok eh, dengan segera padanya terdapat apa? Isra'an fi ibra'i zimmah. Cepat berlepas diri dari tanggung jawab. Sehingga disunahkan untuk bersegera, tapi tidak wajib. Beda dengan tadi yang nggak ada uzur bukanya. Buka puasa yang gak ada udur, maka wajib alal faur, wajib segera. <clears throat> dan juga wali an, wali annahu ahwatu lil abd dan juga karena yang demikian itu lebih berhati-hati bagi seorang hamba. Lebih berhati-hati bagi seorang hamba. faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu minas sawm kamaradin wa nahwihi. Karena kadang-kadang muncul ya, perkara-perkara yang menghalangi dia untuk mengkodok puasanya. Seperti sakit atau yang semisalnya. Nah, maka apa? Semakin cepat dia kodok puasanya, maka semakin cepat dia berlepas diri dari tanggung jawab, ya dari kewajiban dan ini lebih berhati-hati baginya <coughs> ya <coughs> nah, karena kadang-kadang seorang nggak bisa mengkodok ya karena muncul sebab-sebab yang lain mungkin sakitnya bertambah ya nah <coughs> atau alasan-alasan yang lain Fa in akharahu hatta Ramadan tsani. Kemudian jika seseorang menunda qada puasanya sampai Ramadan yang kedua, sampai Ramadan yang kedua belum sempat mengqada. Eh, masuk Ramadan lagi nih. Belum sempat mengqada. Wa kana lahu Dan dia memiliki uzur untuk menundanya. Kenapa dia menunda? Karena ada uzur. Mungkin ketika hamil dia berbuka. Gak puasa selama Ramadan. Ya, selesai hamil harus menyusui. Ya, menyusui setahun. Sampai datang Ramadan berikutnya. Gak sempat lagi baru nyusui setahun hamil lagi. Ya. Nah, terus demikian. <coughs> Dia punya udur untuk mengakhirkan kodoknya sampai masuk Ramadan berikutnya, Ramadan berikutnya. Kan istamarra udur, Seperti orang yang e, terus-menerus udurnya. Ya. Fa'alaihil qadha ba'da Ramadan asani Maka baginya hanya wajib mengkodok saja setelah Ramadan yang berikutnya. Ramadan berikutnya juga belum bisa karena utur tadi hamil lagi misalkan, maka apa? Ramadan ketiga berikutnya dan seterusnya. Hanya wajib mengkodok. Hanya wajib mengkodok puasanya jika dia menundanya <clears throat> sampai Ramadan berikutnya <clears throat> karena uzur. Karena uzur. Amma in akharahu ila Ramadan tsani bi ghairi uzrin. Bagaimana kalau tanpa uzur? Mengakhirkan qada Ramadan tanpa uzur sampai Ramadan berikutnya. Adapun jika dia menunda qada Ramadan sampai Ramadan yang kedua, bighairi uzrin tanpa uzur ya malas saja ya. atau yang semisalnya tanpa uzur ya. fa'alaihi ma'al qada'i it'amu miskin an qalyum kawajib baginya di samping mengkodok puasanya di samping wajib mengkodok ya juga wajib membayar fidyah memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Hada qaul jumhur, ini pendapat jumhur para ulama. <clears throat> ini pendapat jumhur para para ulama. <clears throat> jumhur para ulama membedakan orang yang menunda puasanya sampai Ramadan berikutnya <clears throat> dibedakan antara yang menundanya karena uzur dengan yang tidak karena uzur. Kalau karena uzur, maka cukup bayar kodok saja. Walaupun sudah lewat Ramadan kedua, ketiga. <coughs> Kalau tanpa uzur, <coughs> maka di samping bayar kodok, samping, di samping mengkodok puasanya juga membayar fidyah. Memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. ini pendapatnya jumhur <coughs> dan ini yang dipilih dalam buku ini. Di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya hanya wajib mengkodok saja. Tidak wajib it'am, tidak wajib bayar fidyah. Jadi tidak dibedakan antara yang apa ini? Eh, uzur, menundanya karena uzur sampai masuk Ramadan berikutnya dengan yang tanpa uzur, tidak dibedakan. Nah, dia hanya wajib untuk membayar kodok. Dia hanya wajib mengkodok puasanya. <clears throat> Taib tidak wajib membayar fidyah atau memberi makan seorang miskin setiap harinya. Taib yang berbeda hanya dalam hal al-ithm, dalam hal dosa. Orang yang tanpa uh, orang yang karena udur tidak berdosa jika dia menunda sampai Ramadan kedua. Sedangkan yang tanpa uzur, malas dan seterusnya sampai Ramadan kedua belum mengkodok. Ya, maka apa? Dia berdosa. Ini ini hanya ini bedanya. Kalau yang pertama tidak berdosa, yang kedua berdosa karena tanpa uzur. Baik. <clears throat> Tapi hanya wajib membayar kodok saja atau hanya wajib mengkodok puasanya saja. Dan ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin dan juga oleh Syekh Mukbil Al Wadi'i rahimahullah. Hanya wajib mengkodok puasa saja. Sama saja yang menundanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udur atau karena ada udur. Bedanya hanya apa? Masalah dosa tadi. Kalau yang tanpa udur dosa, kalau yang ada udur tidak berdosa. Baik. <clears throat> <clears throat> uh, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan Syekh Mukbil Al-Wadi rahimahullah taala memilih pendapat ini karena apa? Karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil wajibnya membayar fidyah bagi orang yang menunda puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur. Ini tidak ada dalilnya. Nah, <clears throat> sehingga Syekh Mukbil dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala memilih pendapat yang hanya wajib membayar uh, hanya wajib mengkodok puasa saja. Tapi dia berdosa karena telah menunda sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur. Mahfum ya? <clears throat> Fi khilaf ada perselisihan dalam masalah ini di antara para ulama alaihim rahmatullah. Kemudian tentang masalah qada Ramadan, apakah harus berturut-turut? Ya. Misalkan dia punya hutang Ramadan tiga hari karena sakit tiga hari misalkan. Apakah harus tiga hari berturut-turut? Apakah boleh? Bulan ini satu, bulan berikutnya satu lagi, bulan berikutnya satu lagi. Ataukah harus berturut-turut tiga hari nyambung? Dijelaskan di sini wala yushtaratu fil qada'i at-tatabu. Tidak disyaratkan berturut-turut, tidak disyaratkan berturut-turut dalam hal qada puasa. Tidak disyaratkan. Artinya tidak wajib untuk berturut-turut. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Ini pendapatnya jumhur para ulama dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah dan juga oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala bahwasanya tidak disyaratkan tatabuk, tidak disyaratkan berturut-turut. Boleh nyambung berturut-turut, boleh juga terpisah-pisah. Bal yasihu mutatabi'an wa mutafarriqan. Bahkan sah puasanya jika berturut-turut atau terpisah-pisah. Liqaulihi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ini dalilnya. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam keadaan musafir, safar, kemudian berbuka, Fa'iddatu min ayamin ukhar. Maka hendaklah dia mengkodoh di hari-hari yang lain. Di dalam ayat ini, falam yashtarit subhanahu fi hadhil ayyami at-tatabu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan tidak mensyaratkan tatabu, tidak mensyaratkan apa? berturut-turut. Allah hanya mengatakan barang siapa yang sakit atau musafir kemudian dia berbuka maka hendaklah dikodoh di hari-hari yang lain. Di sini Allah tidak mensyaratkan apa? Berturut-turut tidak. Walau karena syarton, jika seandainya syar, eh, itu syarat ya, harus tatabu harus berturut-turut dalam mengkodok puasa, labayyanahu subhanahu wa taala maka saya Allah akan menjelaskannya. Wa makana rabbuka nasiya dan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Ya. jika seandainya itu syarat, ya, maka pasti akan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal. Gak akan tertinggal dan gak akan terlupa penjelasannya. Namun, karena tidak disyaratkan berturut-turut, maka boleh. Boleh untuk berturut-turut dan juga boleh terpisah-pisah. Naam. Berapa ini? Jam 7 lebih 9 Jam 7 lebih 9 Nah Udah Isya ya Nah Barakallahu Fikum Di sana ada beberapa masail yang masih tersisa Sebagai tambahan faidah ya. Di antaranya tentang orang yang punya kodok puas, punya waj, eh, punya hutang puasa, kemudian meninggal dunia. Ya. Apakah eh, walinya harus memuasakan? Ya, harus mengkodok puasanya, walinya, anak-anaknya atau keluarganya atau kerabatnya ataukah tidak? Nah, kemudian siapakah wali yang eh, membayar puasanya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nah. Taib naktafi bihadzal miqdar subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.